Bismillah. <clears throat> Dilihat yang selanjutnya Al-Musanna. Kata musannif di sini al-musanna huwa kullu ismin dalla ala isnaini aw isnataini bi ziyadati alif nun aw ya nun ala mufradihi. Musanna itu kata beliau adalah setiap isim yang menunjukkan bilangan dua untuk jenis laki-laki atau dua untuk jenis perempuan. Maksudnya isim yang laki-laki bisa dijadikan musanna, isim yang jenis perempuan juga bisa dijadikan musanna. Biziyadati alif nun au ya nun. Dengan menambahkan alif nun atau ya dan nun ala mufradihi pada isim mufradnya. Maksudnya pada akhir dari isim mufradnya. Seperti rojulun menjadi Rojulani, au rojulaini Ya. Wa imro'atani ini, dua orang wanita. Wa i'robuhu i'robnya sekarang, i'robnya isi musanna ini arrofu Ketika dia dalam keadaan rofa, yurfa'u, maka dia dirofakan. wa alamatu rof'ihi al-alifu. Tanda rofaknya itu menggunakan alif. Dan ini sudah ma'ruf. Ya, isi musanna ketika dalam keadaan rofa tanda rofaknya itu dengan alif seperti najaha at-talibani dua orang talib itu berhasil telah berhasil kemudian an-nasbu ketika dia dalam keadaan nasab yun sobu, maka dia dinasobkan wa matunas nasbihi al-ya'u tanda nasabnya itu menggunakan ya seperti roa itu at-talibaini at-talibaini sin dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun Ham, paham ya sebagai maf'ul bi, tanda nasobnya dengan ya, ada punun sebagai iwadun anit tanwin adalah pengganti dari tanwin ketika dia mufrad. Kemudian al-jarru ketika dia dijarkan, yujarru dia dijarkan wa alamatu jarri al-ya'u. Tanda jarnya juga menggunakan ya. Seperti salam tu alat ala ini Saya mengucapkan taslim, mengucapkan salam kepada dua orang murid. Ini untuk membuat isim musanna pada isim yang dia itu sohihul akhir. faham? Karena nanti ada isim yang mufrad namun dia itu mu'tal akhir, diakhiri dengan harfu illah. Ya. Seperti nanti dia isim mangkus atau dia isim maksur. Kalau dia isim sahihul akhir yang tidak diakhiri dari salah satu dari huruf illah, ya seperti ini cara membuatnya. Maksudnya tidak diakhiri alif atau tidak diakhiri ya. Cara membuatnya dari mufradnya itu tinggal ditambahkan alif nun atau ya dan ya dan nun. Yang selanjutnya jama muzakkar salim, jamul muzakkar salim. jama' muzakkar salim kata beliau di sini huwa madalla ala aksara min asnaini bi ziyadatin waw nun aw ya nun ala mufradihi. jama muzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari dua untuk laki-laki. Ya, jadi hanya isim yang berjenis laki-laki yang bisa dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Dengan menambahkan waw dan nun atau yan dan nun atas isi mufradnya. Seperti muslimun menjadi muslimuna atau muslimina, sajiduna sajidina wa irabuhu dan irabnya ketika dalam keadaan rofa alamat rofanya dengan waw seperti jaa an-najihuna. Rofa di sini sebagai fa'il, tanda rofanya itu menggunakan waw. Kemudian ketika dalam keadaan nasab, yun wa wala matunas bihi alia ya. Dia dinasobkan dan tanda nasabnya itu menggunakan ya. Ini juga sudah ma'ruf, sudah diketahui seperti roa itu an-najihina. Kemudian ketika dalam keadaan jer, tanda jernya menggunakan ya juga seperti salam tu ala an-najihina. Saya mengucapkan salam kepada orang-orang yang berhasil. Kemudian yang ketiga, jam'ul muannas salimu, jama' muannas salim. Huwa ma ala aktsara min ini aw isnataini bi ziyadatin alif ta ala mufradihi. Jama' muannas salim itu adalah kata yang menunjukkan bilangan dua, dua untuk laki-laki, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, atau dua untuk perempuan. Dengan menambahkan alif dan ta pada akhir isi mufradnya, seperti muslimatun sajidatun muallimatun sadiqatun kitaratun wa i'rabuhu adapun i'rabnya dirofakkan menggunakan dhamma seperti hadarat at-talibatu dinasobkan dengan kasro seperti akroma al-muallimu at-talibati pengajar itu memuliakan beberapa orang pelajar wanita ya Kemudian dijarkan wa alamatu jarrihi al kasroh. Dia dijarkan juga menggunakan kasroh Marrartu bit Ya, saya melewati beberapa orang polibah. Yang keempat, al-asma'u asittatu. Ini anak percepat karena pembahasannya masih muda. Isim-isim yang enam, seperti abun, ahun, hamun, zu, fu, hanun. Ya, wa i'rabuha hakaza. I'rabnya seperti berikut ini. Dia dirofakkan, tanda rofaknya dengan waw, niabatan anid dhamma. Sebagai pengganti dari dhamma. Seperti hadoro akhuka. Kemudian dinasobkan, tanda nasobnya dengan alif niabatan anil fathah sebagai pengganti dari fathah seperti rahimallahu akhuka. Semoga Allah merahmati saudara laki-lakimu. Kemudian al-jarru dia dijarkan dan tanda jernya menggunakannya sebagai pengganti dari kasrah. Seperti salam tu ala akhika. Saya mengucapkan salam kepada atau atas saudara laki-lakimu. Ini asma'u sita, sebagian juga mengatakan asma'ul khamsah. Yang kelima, al-af'alu al-khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Ya. Hiya kullu fi'li mudhari'in ittasala bihi aliful isnaini au wawul jama'ati au ya'ul mukhatabati al-muannasati. Fi'il mudhari af'alul khamsah itu adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alifusna'in. yang bersambung dengan alif musanna atau wawul jamaah atau ya muannas mukhatabah. Ya. Ini af'alul khamsah. Seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Paham? Tapi nama ini yang sering kita ma'ruf af'alul khamsah ya. Namun yang paling baik penamaannya itu adalah al-amsilatu al-khamsah. Ya, al-amsilatu al-khamsah, contoh-contoh yang lima. Itu yang banyak dipakai oleh para ulama yang lain. Yang sudah terlanjur ma'ruf, kita menggunakan af'alul khamsah tapi kalau misalkan ada yang mengatakan al-amsilatu al-khamsah, itu kalian jangan kaget. Jangan merasa heran. Apalagi menyalahkan misalkan. Karena sebagian para ulama ya yang meng mereka mengatakan yang paling ahsan itu diberi nama dengan al-amsilatu al-khamsatu. Ya. Jadi jangan heran kalau ada penamaan yang lain. Ya. Jadi penamaan Asmaul Khomsa atau eh, Af'alul Khomsa atau Al-Amsilatu Al-Khomsa ini kedua penamaan yang ma'ruf di kalangan para, para ulama nuhad. Penggunaannya ma'ruf dan dikenal sehingga kita perlu mengenal nama perbedaan namanya sehingga tidak asing. Kalau ada yang menamakan dengan Amsilatul Khomsa, ada yang menamakan dengan Al-Af'alu Al-Khomsa. Sekarang lihat i'rabul af'ali al-khamsah. I'rab dari fiil-fiil yang lima. Yang pertama, af'alul khamsah ketika dirofakkan wa alamatu raf'iha subutun nun, tanda rafanya dengan subutun nun. Ya. At-tullabu yajtahiduna. Para murid itu mereka bersungguh-sungguh. Yajtahiduna tanda rafanya adalah subutun nun. Adapun waw di situ sebagai fa'ilnya domir rofa mutasil. Kemudian dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan hazfun nun, dengan membuang nun. Seperti al-mujtahiduna lan yarsubu. Ya, lan amil nasab. Yarsubu adalah fi'il mudhari yang termasuk bagian dari af'alul khamsah. Tanda nasabnya dengan membuang nun. Ketika nun dibuang, maka didatangkan alif. Inilah yang disebut dengan alif fariko. Untuk membedakan antara wawul jamaah dan wawu harful illah. Karena kalau wawu harful illah, seperti yada'u, itu nggak mungkin memakai alif fariko. Faham? Nah, sedangkan kalau dia adalah wawul jamaah, Ketika nunnya dibuang, maka didatangkan alif fariko untuk membedakan antara waw harful illah dan waw jamaah. Kemudian al-jazmu dalam keadaan jazm, tanda jazmnya sama juga dengan hazfun nun. Seperti al-mujtahiduna lam yarsubu atau contohnya al-atfalu yahfazuna al-Qur'ana. Ya, anak-anak kecil itu mereka itu menghafal Al-Qur'an. Yahfazuna fi'lun fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'i subutun nuni li'annahu minal af'ali al khamsa Wa mislu al-atfalu lan yuhmilu ad-dirasata ya para anak kecil itu mereka itu tidak menyia-nyiakan pelajaran ya tidak melalaikan maksudnya tidak melalaikan pelajaran yuhmilu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadzfun nuni li'annahu minal af'ali al khamsah karena dia termasuk bagian dari af'alul khamsah difahami ini ya af'alul khamsah seperti itu Sebagian para ulama ada menyebutkan poin seperti ini tentang syarat af'alul khamsah. Ini sekedar tambahan untuk memudahkan dalam memahami ya. Perkara ini sudah ma'ruf. Syarat dari af'alul khamsah. Yang pertama, fiilnya harus fiil mudhari keluar dari ini fi'il madi dan amr. Kemudian yang kedua bersambung dengan alif musanna, wawul jamaah atau ya muannas mukhotobah. Kalau dia fil mudhari tidak bersambung dengan ini, maka tidak bisa dijadikan af'alul khamsah. Nah, ini sekedar tambahan. Afalul khomsa atau amsilatul khomsa itu harus syarat pertama berbentuk fi'il mudhari. Paham? Kalau ada fi'il madi atau selain daripada itu fi'il amr misalkan, itu nggak bisa jadi afalul khomsa. Meskipun mereka bergandengan dengan alif, bergandengan dengan wawu, meskipun. Ya, tidak bisa dijadikan af'alul khomsa atau amsilatul khomsa. Syarat yang kedua, ya, harus bersambung dengan alif musanna, wawul jamaah atau ya muannas mukhotobah. Kalau ada fi'il mudhari tidak bersambung dengan ini, tidak bisa dinamakan amsilatul khomsa atau tidak bisa dinamakan af'alul khomsa. Faham? Yang ketiga, keadaan nunnya. Ya. Kan tanda rofaknya atau tanda nasab atau tanda jazm kan dengan sebutun nun atau dengan hasfun nun. Maka lihat keadaan nun apabila terletak setelah alif maka nunnya itu dibaca kasro seperti yadribani Ya. Kalau nunnya terletak setelah alif itu dibaca kasroh. Dan apabila nunnya terletak setelah wawul jamaah atau terletak setelah ya muannas mukhotoba, nunnya itu dibaca fathah. Seperti ya yadribuna, tadribuna, atau taktubina atau tadribina karena terletak setelah ya nunnya itu selalu dibaca fathah. Itu keadaan nun pada af'alul khamsa atau al-amsilatu al-khamsah. Kemudian selanjutnya perhatikan Yang keenam al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Maksudnya yang diakhiri dengan harfu illah. Al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'tal akhir bil alifi mislu yara yas'a yardo au awil wawi atau mutal akhir dengan waw seperti yad'u yarju yasmu atau mutal akhir dengannya au bil ya seperti yajri yahdi yamsi. ila akhirih I'rabul mudhari al-mu'tal akhir. Sekarang i'rab mudhari yang mu'tal akhir. Al-fi'lu al-mudhari al-fi'lu al-mudhari al mutal al-akhir bil alif awil wawi awil ya yurfa'u wa alamatu raf'i ad-dhammatu al-muqaddaratu. Ya, fi'il mudhari mu'tal akhir mau dengan waw atau mau dengan ya atau mau dengan alif semuanya itu dirofakkan dan tanda rofaknya dengan dhamma muqaddar wa yujzamu wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah dan dia dijazmkan dan tanda jazmnya dengan membuang harful illah ya kalau dirofakkan tanda rofaknya dengan doma muqaddar dan kalau dijazmkan tanda jazmnya dengan hazfu harfil illah dengan membuang huruf illahnya seperti yas'a menjadi yas'a, Yardo menjadi Yardo, Yadau menjadi yada'u. Wawnya dibuang, alifnya dibuang. Kemudian al-fi'lu al mudariu al-mu'tal akhir bil alifi yunsobu wa'alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddarah. Yang berikutnya fi'il mudari yang mu'tal akhir dengan alif. Dia itu dinasobkan dan tanda nasabnya itu dengan fathah yang muqaddar, fathah yang ditakdirkan. Ya, ketika dalam keadaan nasab mutal akhir dengan alif, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddar. Amal fi'lu al al amal fi amal mu'talu al akhiru bil wawi awil ya'i, adapun kalau fi'il mu'tal akhir dengan waw atau dengan ya, fayun sobu maka dia dinasobkan. wa alamatun nasbihi al fathatu az-zahiratu menggunakan fathah yang zahir. Ya, seperti yada'u kemasukan lan misalkan atau an an yada'uwa. Ya, atau yahdi kemasukan an menjadi an yahdiya. Tapi kalau yas'a kemasukan amil nasab ya tanda nasabnya dengan fathah muqaddar. An yas'a. Di situ wa alamatun nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala akhirih mana amin hmm. zuhuriha at-ta'azzur. Paham? Ini juga anak anggap masih perkara yang sangat mudah ya. Tapi ya, anak cukupkan. Pertemuan berikutnya nanti insya Allah baru kita lanjutkan. Anak kasih PR cari af'alul khamsa pada surat Toha dari ayat ke-52 sampai ke-64. Ya. Dalam surat Toha dari ayat ke 52 sampai ke 64. Kalau di Al-Qur'an yang standar halaman ke 315.